Effendi Murni bekerja sama dengan Denhas Adia Swara dengan bangga mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang Misteri Mak Rompang Misteri Mak Rompang Kenapa <laughs> Tolong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 yang selalu menimbulkan prahara dan malapetaka mengerikan bagi umat manusia. Bahaya, ini keterangan bahaya. Senang, iya, cepat tinggalkan tempat ini. Cepat, tunggu Kamira. Aku mau menutup warung dulu. Eh, jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Eh, jauh. Tuk tunggal sudah menjauh. Takut itu berapa panas. Tuk tunggal kan ada di mana, Wira? untuk tugas berada di dalam kampus. ini diselingi pula tawa ria penuh canda, serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku pilu kehidupan dari dua insan manusia. Awas di dari. Celaka, ulan dari bawah lari Mak Rompang. Ya, ya, ya, ya, ya. Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Yvonne Rose, Ana Sambayo, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Aku ingin meminta kembang goyangmu ini supaya aku juga punya malam pengantin seperti yang kau alami. Ambillah kalau Mak Rompang mau. Aku ingin jadi pengantin. Aku ingin jadi pengantin seperti yang kau alami, Gandini. Ikutilah episode ke-8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 Naskah Buah Karya Asmadi Syafar. Seri yang ke-17 ini didukung oleh Anas Sambayon sebagai Mak Rompang, Aris sebagai Punto, Dedi sebagai Bapak Punto, Ape Burhan sebagai Aki Solor, Ani sebagai Ibu Punto, Margaret sebagai Andita, Novi Mandagi sebagai Nirasa, Lili Nur Indasari sebagai Gandini, dan pembawa cerita Neni Sumardi.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 Jatuh benar-benar ngeri melihat wajah Mak Rompang. Karena wajah perempuan iblis itu mengeluarkan darah bercampur nanah di setiap pori-pori kulit mukanya. Kematian itu membuat semua yang melihatnya menjadi ngeri. Bahkan ada beberapa orang langsung pulang ke rumah mereka. Sementara itu terjadi perselisihan antara Aki Solor dan Kandini. Pertengkaran itu tampaknya sudah tidak bisa diselesaikan begitu saja. Bahkan Gandini akan menuntut balas atas penghinaan yang dirasakannya. Kang Punto, hmm? sudah melihat bayi itu? <laughs> sudah. Nah, kalau kita menjadi suami istri nanti, kita juga akan punya bayi seperti itu. Tapi untuk sementara, bayi itu milik kita. Uh, milik kita? Ya, milik kita. Lalu bagaimana dengan ibu bayi itu? Dia tentu akan memberikannya pada kita. Karena dia adalah sahabat dekat saya. Namanya Gandini. Gandini? Tapi kenapa bayi itu belum lahir? Kenapa aku bisa melihat bayi itu? <laughs> Aneh. Besok atau lusa bayi itu akan lahir. Ah, ah, ah? Ya, dia akan lahir. Kok aneh? Kok Rusmi tahu bayi itu akan lahir? <laughs> Kok termenung, Kak? Ah, ah, tidak. Ah, kalau aku punya bayi itu, tentu orang-orang akan merasa aneh. Apalagi kedua orang tuaku. Mereka pasti akan bertanya padaku. Di mana aku mendapatkan bayi itu? Hei, uh, termenung uh, lagi. Ada apa? Uh, apakah bayi itu milik kita kalau sudah dilahirkan? Iya. Kenapa? Uh, aku tidak mau. Nanti orang-orang kampung akan mentertawakan aku. Karena aku sudah punya bayi, sedangkan aku belum punya istri. Kan saya calon istri Kang Punto. Iya, tapi kan belum. Ah, jangan terlalu dipikirkan orang-orang di sekitar kita. Nanti kita akan bingung sendiri, kan? Iya. Aku sudah lama tidak pulang ke rumahku. Pasti kedua orang tuaku mencari aku. Kang Punto mau kemana? Uh, uh, mau pulang. Buat apa, Kang? Karena aku sudah lama tidak pulang, resmi. Pasti kedua orang tuaku mencari aku. Jangan pulang dulu. Kita merayakan pesta perkawinan kita dulu, baru kita ah, pulang. Uh, nanti saja. Karena kedua orang tuaku belum tahu kalau kita akan resmi jadi suami istri. Mereka pasti tidak mau karena sampai sekarang mereka belum juga datang untuk melamarku. Mereka pasti mau Rusni. Hanya mereka belum sempat. Karena ya mereka sibuk. Oh, sudahlah Kang. Buat apa pulang? Lebih enak kan tinggal di sini. Tinggal di rumah yang besar dan indah. Setiap hari aku temani. Uh, tidak, aku mau pulang. Aku harus pulang. Oh, jadi Kang Punto tidak mau lagi denganku? Uh, mau, mau. Tapi aku kan harus pulang, Rusni. Aku harus bilang pada kedua orang tuaku bahwa kita akan segera menikah. Lalu pesta perkawinan kita akan segera dilangsungkan. Kang Punto tidak usah pulang lagi. Pulang Rusmi. Aku kan juga ingin seperti orang-orang yang lain. Aku kan juga ingin pesta perkawinanku dihadiri oleh kedua orang tuaku. Kang Punto, kembali lagi kan ah, ke sini? Iya, pasti. Aku pasti kemari. Aku akan datang bersama dengan kedua orang tuaku. Pulanglah. Aku tetap menunggu Kang Punto di sini. Tapi Kang Punto jangan lama-lama ya. Iya, iya. Besok aku akan datang kemari. Pulanglah, Kang. Uh, kenapa tiba-tiba rumahmu ini banyak asap, Rufi? Uh, ah, itu asap kemenyan. Uh, Siapa yang membakar kemenyan ini? Orang-orang kampung Kang Punto yang tidak setuju dengan hubungan kita ini. Aduh, mereka membakar kemenyan tidak kira-kira. Sehingga asapnya tebal begini. Aduh, asap ini juga membuat mataku pedih. Aduh. Mataku juga pedih kena asap kemenyan ini. Oh. Eh, aduh, aku tidak melihat jalan keluar dari dalam rumahmu ini, Rusmi. Rusmi! Rusmi! Rusmi! Rusmi! Thank you. Apa begitu, Kisolor? Berbahaya. Tengah malam di hutan angker ini berbahaya. Apalagi Punto masih dalam pengaruh siluman perempuan itu. Ah, tapi aku sudah tidak sabar untuk membawa anakku pulang ke rumah, Ki. Nanti kau juga akan bisa membawanya pulang. Sekarang bakar terus kemenyan itu. Aku akan baca lagi mantranya. Rusmi! Rusmi! Mana jalan pulang ke rumahku? Aku tidak melihat apa-apa. Mana jalan pulang, Rusmi? Aduh, asap kemenyan ini membuat mataku pedih. hentikan! Hentikan asap ini! Ah, ah, tidak bisa dihentikan membakar kemenyan ini, Aki Solor. Jangan pedulikan. Terus bakar. Terus bakar kemenyan itu. Ya, ya, aku, aku tidak tahan. Terus, Miss. Terus, Miss. Ah, punca jatuh, Kisonar. Ah, ah, perkelahian aku dengan siluman itu sudah berakhir. Mari kita angkat anakmu. Lalu kita bawa pulang. Uh, iya, iya,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 bagaimanapun tuh, Sudah satu minggu ini dia tidak mau bicara. Tidak mau bicara. Tadi pagi aku mendengar dia bicara, Bu. Itu dia bicara sendiri. Dia bicara seolah-olah ada orang di depannya. Ah? Bahkan kalau bicara, selalu yang disebut-sebut nama Rusmi. Ah, apakah Puntu sakit? Ah, cobalah, Kang. Tanyakan lagi pada Aki Solor. Bagaimana anak kita itu? Aku baru pulang dari rumah Aki Solor. Nah, apa kata Aki Solor tentang Puntu, Kang? Ya, dia hanya bilang keadaan ini biasa. Sebulan lagi baru Punto sehat kembali. Jadi sebulan lagi Punto baru bisa melupakan perempuan siluman itu. Kalau tidak bisa bagaimana, Kang? Bisa. Apa kamu kira Ki itu orang biasa seperti kita? Ha? Kalau tidak karena kehebatannya, belum tentu pun Punto bisa ditemukan di hutan kumbak itu. <laughs> Iya, aku tahu. Aku cemas kalau anak kita tidak akan bisa sembuh. Bisa. Aduh, percayalah pada kisolor. Solor. Apa kabar kisana Uh, uh, siapa kau? <laughs> kisana lupa padaku? Uh, uh, tunggu, tunggu. Uh, rasanya aku pernah melihat kisana Tapi di mana ya? Aku lupa. Aku Andita. Aku yang diusir oleh Aki Solor karena aku terlampau banyak memberikan pendapatku di hutan Gombak dulu. Oh iya? baik aku masuk ke dalam rumahku. Kisanak tidak usah takut. Aku tidak mengganggumu. Aku hanya kebetulan saja mampir di halaman rumahmu ini. Karena aku melihatmu duduk termenung di bawah sinar bulan ini. Uh, uh, uh, iya. Uh, uh, uh, apa apa maumu, ha? Ah? Aku hanya ingin menyampaikan kepadamu bahwa anakmu tidak akan sembuh dari sakitnya. Ah, siapa bilang anakku Punto tidak akan sembuh? Aku yang bilang. Bukankah sudah lebih dari satu bulan Aki Solor mengobati anakmu? Dan bukankah sampai sekarang anakmu belum sembuh juga? <laughs> anakmu tidak akan sembuh, percayalah. Karena sukma anakmu telah diambil oleh penghuni hutan gombak itu. Sehingga yang kau miliki hanya tubuh kasar anakmu saja. Ah, dia juga ya. Jadi betul kan? Apa yang aku katakan dulu? Jangan sembarangan menghadapi siluman hutan gombak itu. Aki Solar, Aki Solar tidak akan mampu menghadapinya. Bahkan tidak lama lagi, Aki Solar akan menjadi sasaran siluman itu. Nah, Kisanak, aku permisi. Karena aku pun sudah tidak bisa menolong anakmu lagi. Sudah terlambat. siluman itu? Ah, tadi malam Ki, hmm, ketika aku duduk di halaman rumah, kau dibohongi oleh dia. Hah? Lain kali jangan suka duduk tengah malam di halaman rumah, apalagi di saat bulan sedang purnama. Kau akan melihat segala macam siluman dan peri. Karena pada saat bulan purnama itulah mereka turun ke bumi ini. Mereka mandi, mandi cahaya bulan. Itu kesukaan para peri dan siluman. Ah, yakin. Sudah, pulanglah. Jangan dengarkan segala macam ocehan orang. Apalagi ocehan makhluk-makhluk siluman seperti yang kau temui itu. Ah, ya, yakin. Tolong Pak, ambilkan kaleng jahitan ibu. Tuh, di belakang Bapak.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 Siapa Kisanak? Saya bernama Andita. Apa perlu Kisanak datang malam-malam begini? Saya mendengar bahwa anak ibu akan melahirkan, bukan? Dari mana Kisanak tahu? <laughs> saya mendengar kesibukan ibu di rumah ini. Ah, J jadi, apa maksudmu? Saya dengar anak ibu dalam kesulitan, bukan? Uh, iya, sejak kemarin anakku akan melahirkan. Tapi sampai sekarang dia belum bisa juga melahirkan bayinya. Boleh saya menolong anak ibu? Ah, boleh. Kalau kau tidak keberatan, kau? Ya. Mau apa kau datang kemari? Aku mau menolongmu. Kau sudah kenal dengan dia, Gandini? Sudah. Bahkan aku sudah sempat berkelahi dengan perempuan ini. Oh, ibu jangan cemas. Aku datang kemari sesuai janjiku. Apa janjimu datang kemari? Aku ingin menolongmu supaya kau bisa melahirkan. Tidak usah. Percaya, aku tidak akan mengingkari janjiku. Tidak usah. Kalau begitu, kau tidak percaya pada kebaikan hatiku? Aku tidak mau ditolong oleh musuhku. Baiklah, aku permisi. Tapi percayalah, kalau kau tidak aku tolong, maka kau akan mati dalam melahirkan anak pertamamu ini. Tunggu. Tunggu dulu Kisanak. Kisanak jangan terburu-buru pergi. Kami memang butuh pertolonganmu. Kami sudah mencari ke seluruh dusun ini. Bahkan ke dusun sebelah. Tapi tidak satu pun yang mau menolong anakku ini. Sehingga aku pun menjadi heran. Kenapa harus heran? Ibu tidak akan heran kalau ibu tahu penyebabnya. Apa penyebabnya di sana? Aku tidak akan menyebutnya. Karena aku tidak dibolehkan menolong anak ibu ini. Bagaimana Gandini? Kau bersediakan ditolong oleh dia. Aku lebih baik mati daripada ditolong oleh musuhku. Anak ibu keras hati. Dia memilih mati daripada hidup. Permisi. Kau pikir baik, baiklah bini. Kalau kau mati, siapa yang akan merawat anakmu kelak? Belum Raden Wangsa mau mengurusi anakmu itu. Kalau dia memang suka padamu, pada anakmu, pasti dia datang kemari melihatmu. Tapi sampai hari ini, dia tidak pernah datang. Itu pertanda bahwa dia sudah tidak suka lagi padamu, apalagi terhadap anakmu. Aku juga ingin hidup, Ibu. Siapa yang ingin mati? Tadi kau bilang ingin mati daripada ditolong oleh gadis itu. Gadis tadi pernah bertarung denganku, Ibu. Dan aku dikalahkannya. Buat apa aku menerima pertolongannya? Gambini, kita mengalah untuk menang. Kalau dia menolongmu hari ini, lain waktu tentu kau bisa menebus kekalahanmu pada dia. Atau bahkan dia bisa jadi kawanmu. Aku tidak akan berkawan dengan orang seperti dia. Aduh, aduh, Susah kalau begitu. Sedangkan sakitmu bertambah hebat. Namun tidak ada satu orang pun yang mau datang menolongmu. Ibu. Kemana Ibu harus memanggilnya, Gandini? Ibu tidak tahu di mana rumahnya. Sedangkan hari tengah malam begini. Aku masih ada di rumah ini, Gandini. Kau? Masuklah, nak. Terima kasih. Kalau kalau kau mau menolongku. Baik, tapi aku mengajukan satu syarat padamu uh-huh. sebelum aku menolongmu. Kau harus berikan kulit rusa itu padaku, baru aku menolongmu. Bajingan! Tidak aku duga kau akan mengajukan syarat itu. Terserahmu. Kalau tidak, aku terpaksa harus mematikanmu. Katanya itu silau. Yang penting bukan kulit rusa itu. Tapi tulisan yang ada di atasnya. Sedangkan tulisan itu sudah aku hafal. <laughs> Bagaimana? Ambillah. Bagus. Ternyata kau lebih sayang nyawamu daripada kulit rusa itu. Nah, di mana benda itu kau letakkan? Di bawah bantalku ini. Nah, ini ambillah. Terima kasih. Cepatlah tolong aku. Aku sudah tidak tahan lagi sakitnya. Baik. Hah? Buat apa kau hulus belati ini di dadaku? Aku hanya berjaga-jaga. Kalau kau menolongku, lalu kau mencelakakan aku, maka belati ini akan menghujam dadamu. Rasa dendam dalam dirimu belum juga hilang. Baiklah, kau minum obat ini. Maka kau akan melahirkan dengan cepat dan selamat. Obat apa ini? Ini obat yang diramu bapakku. Jangan-jangan kau akan meracunku. Terserahmu. Apa? Kalau kau percaya, maka kau minumlah. Tapi bila tidak, jangan. Namun satu hal yang harus kau ketahui, bahwa yang membuat dirimu tidak bisa melahirkan karena ditahan oleh Akif Salah. Ilmu api Solor telah dilepaskannya sebulan yang lalu untuk menahan kelahiran bayimu, sehingga kau akan mati perlahan-lahan. Sedangkan semua dukun bayi di dusun ini diancamnya supaya tidak mau menolong kelahiran bayimu ini. Nah, obat ini adalah obat penghancur ilmu yang dilepaskan oleh Asus itu. Tidak, ya, aku percaya padamu. Aku akan minum obatmu ini.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 memperkuat Aladina, produksi PT Sinar Effendi Murni. Kandini meminum obat yang diberikan oleh Andika tanpa rasa ragu-ragu lagi. Sementara Ibu Kandini menunggu dengan harap-harap cemas. Namun tidak lama, Kandini sudah melahirkan seorang bayi laki-laki yang gemuk dan sehat. Nah, pendengar yang berbahagia, Bagaimana kelanjutan kisah ini? Untuk mengetahuinya, ikuti lanjutan kisah ini esok hari pada waktu dan gelombang yang sama. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio Misteri Mak episode ke-8 Racun Kembang Goyang